Kita mulai dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Taman cahaya tentang sirah Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri Hafidhullah Ta'ala Yang lalu kita sampai di mana? Yang terakhir Yang terakhir itu tentang Taksisul Mujtama'il Islami Wal Ummatil Islamiyah Yaitu pembentukan dasar-dasar masyarakat Islam dan umat Islam yaitu ketika sudah masuk periode Madinah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat yang ada di negara Madinah. Di sana ada kaum muslimin, ada orang-orang musyrik penyembah berhala dan di sana ada ahli kitab Yahudi Nasrani maka perlu Rasulullah SAW mengatur suatu aturan yang mencakup mereka semuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau gesekan di antara mereka. Lalu dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan piagam Madinah, perjanjian antara kaum muslimin dengan sesama kaum muslimin, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yang lalu telah dibahas perjanjian antara kaum muslimin sesama kaum muslimin dan juga kaum muslimin dengan orang-orang musyrik yaitu ada 10 poin. Kemudian kita sekarang masuk perjanjian kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Kita mengenal di Madinah ada tiga suku besar Yahudi Yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah Sebenarnya Yahudi juga Nasrani itu orang musyrik Namun mereka mendapat nama khusus ahli kitab Yang dibedakan dengan orang-orang musyrik yang lainnya Walaupun mereka sebenarnya juga musyrik Tapi mereka dapat nama khusus ahli kitab karena mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Yahudi mendapatkan Taurat, Nasrani mendapatkan Injil. Namun yang sekarang ada sudah mereka selewengkan, mereka tahrif, mereka ubah-ubah isinya. Langsung saja kita masuk pada isi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang dipelopori oleh Rasulullah Muhammad SAW Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya wa ammal yahudu faqad al ittifaqu bainahum wa bainan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala al-umuril atiyati Adapun orang-orang Yahudi maka telah selesai kesepakatan antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan poin-poin di bawah ini. Al-awwal, poin yang pertama, annahum ummatun ma'al mu'minin walahum dinuhum walil muslimina dinuhum wa alaihim nafaqatuhum وعلى المسلمين نفقاتهم bahwasanya mereka orang-orang Yahudi adalah merupakan satu kesatuan bersama-sama kaum muslimin. Nanti dari poin-poin kita bisa lihat ya bahwa Islam itu bukan agama pedang sebagaimana digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Islam bukan agama pedang. Islam benar-benar agama yang sangat toleran kepada umat beragama yang lain. Sangat toleran Islam itu. Namun orang-orang lain non-muslim, Yahudi itu selalu melanggar, selalu mereka berkhianat sehingga terpaksa harus dikasih cara yang keras. Mereka Yahudi adalah umat bersama kaum mukminin, satu kesatuan bersama-sama kaum mukminin. Bagi mereka agama mereka dan bagi kaum muslimin agama kaum muslimin. Jadi mereka diberi kebebasan mengamalkan agama mereka sebagaimana juga kaum muslim diberi kebebasan mengamalkan agamanya. Diberi kebebasan silahkan. Kalian amalkan agama kalian di gereja-gereja, di kuil-kuil, di sinagog-sinagog silahkan amalkan agamamu. Wa alaihim nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafakatuhum Mereka Yahudi menanggung nafkah mereka sendiri sebagaimana kaum muslimin menanggung nafkah mereka sendiri. Jadi tidak dicampuri masalah nafkah Yahudi silahkan nafkahnya mereka sendiri, muslimin sendiri. Tidak saling campur dalam masalah nafkah pembiayaan. Ini poin yang pertama. At-tani poin yang kedua. Wa anna bainahumun nasru ala man haraba ahla hadhihi as-sahifati وعلى من تهم يثرب كل يتابع عن جهته dan bahwasanya di antara mereka ada saling menolong atas siapa saja yang memerangi yang memerangi perjanjian yang telah dituliskan ini dan atas siapa saja yang menyerbu Yathrib yaitu Madinah masing-masing membela dari arahnya sendiri-sendiri. Jadi antara Yahudi dengan kaum muslimin ada kesepakatan untuk saling nolong. Kalau ada orang berusaha memerangi, membatalkan perjanjian ini, mereka saling menolong untuk memerangi orang tersebut. Memerangi orang tersebut. Demikian pula kalau ada orang lain yang hendak menyerbu Madinah, maka kaum muslimin dengan Yahudi sepakat akan menyerang orang itu menyerang orang itu saling menolong di antara mereka masing-masing menolong dari arahnya begitu akrab ya kita lihat ya antara Islam dengan Yahudi saat itu sangat akrab ini sebelum pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi adalah poin yang ketiga wa anna bainahumun nushu wan nasihatu wal birru dunal dan bahwasanya di antara mereka ada saling menasehati, saling berbuat baik dan bukan perbuatan dosa. Jadi mereka saling tolong menolong, bahu membahu, saling menasehati, saling memberi arahan kepada yang baik, saling mengajak berbuat baik dan mereka tidak saling mengajak berbuat dosa. Jadi kita lihat ya luar biasa begitu akrab kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini awal-awal Rasulullah SAW berada di Madinah. Arabik poin yang keempat wa annal mar'a la yuqadu bi ismi halifihi dan bahwasanya seseorang tidak dihukum karena dosa atau karena ya karena dosa sekutunya. Jadi kalau seseorang itu punya sekutu dan sekutunya berbuat salah, maka orang itu tidak ikut-ikutan dihukum. Yang dihukum ya sekutunya itu saja. Jadi tidak dihantam promo kena semuanya. Ini adalah keadilan dalam Islam Menempatkan sesuatu pada tempatnya Selanjutnya Al-Khamis, poin yang kelima Wa annan nasra lil madlum Dan bahwasanya pertolongan itu diberikan kepada orang-orang yang teraniaya Jadi orang teraniaya Baik orang Islam atau orang Yahudi Maka dia ditolong Yang menganiaya siapapun maka dia harus dihentikan daripada kezalimannya baik dia orang Islam ataupun dia orang Yahudi subhanallah indah sekali keakraban di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi pada saat itu as poin yang keenam wa annal yahuda yattafiquna itu ada salah cetak ya yattafiquna وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين dan bahwasanya Yahudi bersepakat bersama-sama kaum mukminin selama mereka itu diperangi. Jadi Yahudi dengan kaum muslimin saling membela kalau ada orang yang memerangi. Ada orang memerangi Yahudi, muslimin bela, ada orang memerangi muslimin Yahudi bela. Subhanallah. Ini aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk masyarakat di Madinah yang majmuk. Kemudian berikutnya as-sabi' poin yang ketujuh wa anna yatriba haramun li ajli hadhihi sahifah. Li ajli ya, itu ada salah cetak lagi Wa anna yatriba haramun li ajli hadhihi sahifah dan bahwasanya Yatrib yaitu Madinah itu menjadi tanah haram, tanah suci karena adanya perjanjian ini. Jadi Yathrib Madinah tanah suci. Tanah suci mempunyai kehormatan-kehormatan, di sana ada larangan-larangan melakukan hal-hal tertentu. Sebagaimana Mekah adalah tanah suci, demikian pula Madinah adalah tanah suci. Berikutnya poin yang ke-8 At-tamin Wa anna ma yakunu bainahum min hadatin aw Fa inna maraddahu ilallahi wa rasulihi Dan bahwasanya apa yang terjadi di antara mereka Daripada suatu kejadian Ataupun perselisihan Maka permasalahannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam jadi kalau ada suatu kejadian antara orang, orang Islam dengan orang Yahudi atau ada cekcok antara orang Islam dengan Yahudi, maka duduk masalahnya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau ternyata orang Islam itu yang salah, ya dia disalahkan. Kalau ternyata Yahudi yang salah, ya dia disalahkan. Adil. Subhanallah ya. Jadi dikembalikan kepada Quran dan Sunnah dan Yahudi mau patuh. Itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir berada di negara Islam dan mau mengikuti aturan Islam, maka dia dilindungi, mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslimin. Kemudian poin yang berikutnya dan ini terjadi ya, poin ke-8 ini itu ketika sengketa antara sahabat Ali dengan orang Yahudi tentang baju besi yang dimiliki oleh sahabat Ali. Waktu itu Yahudi mengaku milik dia, dilaporkan kepada Qadhi Shureh sahabat Ali nggak punya saksi kecuali anaknya dan tidak boleh anak menjadi saksi untuk bela bapak. Akhirnya Qadhi Syuraih memutuskan bahwa baju besi itu milik Yahudi. Menurut Quran, menurut sunnah miliknya Yahudi, walaupun bukan milik dia. Akhirnya Yahudi pun merasakan betapa keadilan Islam dan dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat dia masuk Islam. Kemudian poin berikutnya, poin yang kesembilan, at-tasi' wa annahu la tujaru Quraisyun walaman la man nasaraha. Dan bahwasanya tidak dilindungi orang Quraisy dan siapa saja yang menolong orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ya, orang Mekah. Karena sekarang ini antara Madinah dengan Mekah dalam suasana perang. Mekah dengan Madinah dalam suasana perang. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy dalam suasana perang. Rasulullah mau dibunuh oleh mereka. Jadi orang kuras nggak boleh dilindungi, demikian pula orang yang menolong orang kuras nggak boleh dilindungi. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-10, al-ashir wa annahu la yaqulu hadzal kitab tuna zalimin aw Dan bahwasanya perjanjian ini tidak menghalangi daripada orang yang berbuat dolim atau orang berbuat dosa. Jadi orang yang berbuat dolim atau dosa Maka mereka tidak masuk dalam perjanjian ini Mereka berhak untuk dihukum Sebagaimana layaknya orang-orang yang berbuat dosa lain Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah 10 poin Perjanjian antara Rasulullah SAW Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Kalau anda melihat Islam itu agama pedang atau agama toleran dari oh. sini jelas sekali seperti matahari di siang bolong Islam itu agama yang sangat toleran dengan umat beragama yang lainnya. Jelas-jelas sekali. Hanya saja nanti kita bisa lihat di edisi-edisi berikutnya, di episode berikutnya dalam sejarah ini bahwa Yahudi itu selalu berkhianat, berkhianat melanggar, selalu mereka membuat kacau, membuat onar, selalu saja mereka itu ya seperti itu Yahudi ya. Nah, namanya Yahudi sekali Yahudi tetap Yahudi. Dan nanti kita baca di halaman berikutnya bahwa di dalam Injil sendiri Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan tentang Yahudi bahwa Yahudi itu adalah hayat auladul afa'i. Mereka adalah ular, anaknya ular. Sekali ular tetap ular, bapaknya ular, anaknya ular. Yahudi ya, kita bicara Yahudi. Jadi Yahudi itu memang sudah jiwanya busuk, jiwanya busuk dari dulu dan sulit diperbaiki kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penulis kitab ini mengatakan, "Wa fi hadzal mitaqi intadhamal muslimun wal musyrikun wal yahud min sukani Yathriba fi kiyanin wahid." Dengan adanya perjanjian ini menjadi rapi, menjadi ter terorganisir antara kaum muslimin, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah fi qiyanin wahid dalam satu wadah. Jadi mereka semua di Madinah, ada Islam, ada musyrik, ada Yahudi, tapi mereka benar-benar teratur rapi. Di sinilah pentingnya apa namanya pengorgani, pengorganisiran penting ya. Karena kalau nggak diatur nanti akan kacau. Kebenaran nggak diatur dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur rapi. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Batil tapi rapi, terorganisir. Sementara ini hak tapi semerawut, maka yang hak itu kalah. Selanjutnya wa asbahatil madinatu wa dawahiha daulatan dzat istiqlalin wa dan Madinah pun beserta sekelilingnya, sekitarnya telah menjadi negara yang mempunyai kemerdekaan dan kepemimpinan. Jadi sekarang sudah sudah menjadi negara Islam, negara yang merdeka dan mereka juga mempunyai pemimpin. Wal kalimatun nafidatu fiha lil muslimin wa ra'isuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkuasa di sana adalah kaum muslimin dan pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah jadi negara Islam presidennya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti kita baca orang-orang Yahudi mulai hasut terutama adalah pemimpinnya Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia itu hendak dijadikan sebagai penguasa Madinah dengan datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, dia nggak jadi diangkat sebagai penguasa Madinah, yang diangkat malah Rasulullah SAW. Sehingga dia sakit hati, dia iri, dia dengki, dia selalu ngacau. ونشط Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi آله وسلم وتبعه المسلمون في الدعوة dan bersemangatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga para pengikutnya di antara kaum muslimin dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah semangat dakwah. Memang enak ya kalau punya pemimpin dan diatur rapi, dakwah itu enak, rapi. Orang Islam sekarang ini krisisnya itu krisis pemimpin. Kalau ada pertanyaan kenapa Islam kok bercerai-berai kayak gini, maka jawabannya karena kita nggak punya imam, nggak punya imam imam ini prinsip dan imamah kepemimpinan ini adalah merupakan merupakan bagian dari ajaran Islam. Kalau kita nggak punya imam, ya seperti ini, seperti seperti ayam ditinggal indungnya. Kalau antum ditanya oleh orang, imam anda siapa? Imam anda siapa? Maka jawabannya apa? Siapa ya imam saya ya? Siapa? <laughs> Gimana ini? Imamnya aja nggak ngerti. Inilah kelemahan kita ini. Kita nggak punya imam. Yang ada pemimpin-pemimpin kelompok, kelompok ini punya pemimpin, kelompok ini punya pemimpin, kelompok ini punya ya kelompok-kelompok. Tapi imam dalam arti amirul mukminin, pemimpin kaum mukminin, imamnya kaum mukminin, al-imamul a'zam belum punya kita. Yang membuat kacau ya ini. Kacau. Dan selama belum ada pemimpin ya seperti ini terus. Jadi yang besar pecah, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi, pecahannya pecah lagi, pecah cabang. Jadi cabangnya banyak. Biasanya kalau cabang banyak kan tambah kuat. Ini cabangnya cabang lain. Jadi cabang tapi saling merusak kepada cabang yang satunya lagi. Jadi dengan adanya kepemimpinan, dengan adanya negara, daulah Islamia, ada imam, maka dakwah lancar. Rasulullah SAW dan para sahabat semangat dalam dakwah fakana yahduru al muslimin wa ghairil muslimin dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadiri majlisnya kaum muslimin dan majlisnya non muslim. Subhanallah ya. Jadi majlisnya kaum muslimin beliau hadir. Majlisnya non muslim, majlisnya orang musyrik beliau hadir. Majlisnya orang Yahudi beliau hadir. Bermajlis dengan mereka. Jadi akrab sekali dengan orang-orang non-muslim Tapi akrab dalam batas-batas syariat Bagaimana ketika beliau hadir di majelisnya kaum muslimin dan di majelisnya non-muslim Yatlu alaihim ayatillah Wa yad'uhum ilallah Wa yuzakki man amana minhum billah Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajak mereka kepada Allah serta mentazkiyah, melakukan pembersihan, penyucian orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah, di antara mereka yang iman kepada Allah dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, yaitu Alkitab was sunnah. Mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang bahwasanya di sana ada piagam Madinah yang mengatur kehidupan di Madinah. Ada tiga suku besar, ada tiga kelompok besar, Islam, musyrikin, dan Yahudi. Kemudian setelah itu kita masuk bab baru lagi, tapi kita sambung pada hari Ahad berikutnya. Jadi yang paling menonjol di sini, yang hikmah atau faedah bisa kita ambil, pentingnya pentingnya apa namanya pentingnya tanzim tanzim itu pentingnya pengorganisasian penting tanzim itu karena kalau nggak ada tanzim yang terjadi adalah faudo faudo adalah kacau semrawut kemudian juga dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Islam itu agama yang sangat toleran dengan umat beragama lain jadi kalau urusan agama sendiri-sendiri ya, tapi umat beragama itu toleran dalam batas-batas syar'i. Kemudian dengan demikian berarti terbantah orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama pedang, agama kekerasan terbantah, nggak benar. Dan dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan. Imam penting. Dan yang namanya imam pemimpin itu ditaati. Kalau pemimpin nggak ditaati, buat apa dia diangkat menjadi pemimpin? Selanjutnya, di samping kepemimpinan tentu ada ada negara, daulah Islamiyah. Pentingnya daulah Islamiyah dan juga Amirul Mukminin. Dari sini pula bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin semakin bersemangat kalau ada yang mengorganisir berdakwah ya, bukan sendiri-sendiri berorganisir.